ceritanya gimana Mbak Nilam? Yang guru marahi Mas Dian. Ternyata ya, pedawah kita. <laughs> Gara-gara Mbak Firda ini, Mas Dian jadi sasaran. Itu kenapa alasannya? Ya kan di sekolah kan nggak boleh Masukkan HP, tapi ini dia Masukkan HP Terus sampai semua guru tahu. Berarti guru-guru ya nonton ini ya? Iya, cuma ada yang memaklumi karena memang viralnya viral yang positif bukan yang eh, negatif. Cuman aku juga kosong itu juga nggak boleh nggak boleh oh, padahal dia biasa <laughs> eh jadi ketahuan jadi buka dong yang teman oh. sendiri terus Mas Rian itu biasanya di sekolah juga kayak gitu nggak kayak gitu ngapain maksudnya kayak gitu oh iya ya kayak gitu tuh ngapain juga suka membuat kegaduhan oh enggak pernah <laughs> kan nggak ada cerita tentang Rian ini nggak satu kelas ini satu kelas Oh, ini satu kelas. Iya. Tapi ini nggak satu kelas juga ada cerita. Soalnya ini jalan-jalan kan sukanya jalan-jalan jalan-jalan kan Sama. Ya? <laughs> jalan-jalan terus suka ini balas semangatnya guru biasanya <laughs> terus ini ini kelas lain iya. iya tapi satu sekolah iya nah itu pendapat dari kelasmu tentang Rian wes titik-titik ayo lo dari tadi kamu nggak ngomong ayo kenapa? tawa <laughs> Iya, iya. konyol gitu emang terkenalnya konyol gitu tapi iya. kalau misalnya dia kan konyol ya terkenalnya tapi ternyata di sisi lain itu terkenalnya ah. pendakwah gitu. itu orang teman-temanmu gitu masih mau menerima ya masih. masih malah ya masih mau mendengar ya iya banyak kan aku pikir ada yang ngomong apa sih eh ngomong apa eh eh, <laughs> eh Memuna ngomong apa sih eh eh <laughs> tapi ternyata masih mau dengar ya iya malah ditangkap gitu <laughs> masih ada bayaran nih tak ada nih tak kan nih tak ajari kan sebagai apa sebulan anak IPS yang bisa ditangkap arek itu jalur online dua 200 arek dua kan 400 arek 200 main dong cari dua 200 rupiah eh 200 200 jadi itu itu trik bisnis itu ngamen ya, ternyata aku mengejari kesesatan ini ya maaf ya mas ya masalah bisa tapi dicoba. ini berarti suatu kelas mah ini satu sekolah. Saya paling memang suka paling membuat kegaduhan memang paling suka dari dulu mbak. Apalagi kalau guru saya teman saya bilangnya keliru. <laughs> Kemana dia? Sakit dulu dari kemarin kan kita orang bohong dong. Wong sakit ya dari kemarin sakit ya dari Gusti Allah loh ya apa sih? Rian, enggak bawa saya ada motor, enggak bu, tidak mulai enggak pada motor. Loh, jadi enggak enggak, betul betul bu, kau tumbai enggak kuat enggak <laughs> Gimana? kata-kata yang artinya artinya Rian nggak bawa sepeda motor tapi dinaiki gitu ternyata kok ah, guru Pulang. itu bawa gitu ya kan dinaiki pun nggak kuat kalau dibawa <laughs> tapi emang bahasa Jawa itu udah enak gitu loh jadi yang di luar di luar Pulau Jawa gimana ini enaknya ya ada oh. bagian translate tapi silakan anda guyu kalau saatnya saya bilang bahasa Jawa saja ya <laughs> kalau pakai bahasa yang anu saya naganya biasa saja hmm tapi nek kadung gawe basa Jawa <laughs> ya iki masalahe walaupun bicara biasa guyu kak. pertanyaanku nih mungkin aku nggak ngerti nanti yang lain bakal tanya gini apa nggak pendakwah favorit aku cak nung kita sama ya mungkin Jojo. <laughs> ya aku paling saya suka cak nun cak nun wih sama sama mana yang kedua yang ahli sejarah yang paling saya cinta Gus Ahmad Nafik Yogyakarta dan yang paling utama ahli sejarah yang saya cinta Jombang sekitar Jombang punya Mbak Yai Hussein Ilyas Mojokerto beliau Yai Sepo berusia 89 tahun ahli sejarah sejak zamannya Landa dulu ya <laughs> zamannya Londo Belanda gimana ini mas? Sejak zamannya Londo, dia masih sugeng, masih lujeng sampai sekarang, alhamdulillah. Dia paling hafal sejarah-sejarah. Memang kan, memang sudah beli sudah tempuh jadi hafal. Kalau untuk urusan kocak-kocaknya banyak ya, ya yang kocak-kocak yang saya idolakan. Terutama Kiai Haji. Deng deng. Anwar saya juga suka gaya retorika bicaranya. Kalau untuk urusan lucu yang saya suka Gaji Muhammad Fadli Surabaya ada di Abadi dan yang paling saya suka karena karena lucunya banyak iya karena saking banyak ini saya bisa ambil referensi dari setiap beliaunya Kiai Haji Ali Murtado Sumambuto Jombang beliau ya? <laughs> sering sepanggung pernah sepanggung beliau adalah ya iya kalau bicara ya kalau dalam daunnya kalau bicara kayak gini gini jadi kan saya kan boleh lucu orangnya kan kan gawamu kan bisa bayangkan dia kayak sampai gini gini ini <laughs> alisnya loh gue ini gini kalau Pulau Jawa. Terus kalau urusan lucunya yang di Jombang itu banyak. Hmm. Ada ilmunya, ada lucunya. Saya suka Gus Nur Muhammad Habibillah, peterongan Jombang. Yang idola saya, guru saya. Cara unik atas mursi tirah pembimbing saya. barusan ini Ada lagi? Sudah itu. Gus siapa lagi? Gus Rian ya? Iya. Menyukai diri sendiri. Enggak. Terus ini pesan. Kesan. Ini sebenarnya itu mau tanya, tapi ya nanti pertanyaannya kebanyakan ya. Aku nggak apa-apa deh. Yang paling nyelekit, yang paling diinget omongannya netizen sampai detik ini ding dong jujur ya ini ya iya ya iyalah harus jujur lah apa ya masa bohong ada netizen yang mengatakan ya kalau saya sih tidak sakit yang saya benci dari netizen cuma satu apakah itu dia tidak tahu tapi asal berkata hmm. itu yang paling ingat kalimatnya ceramah kok berdiri di depannya bapak ibu guru dibokongi bisa yang video saya. Oke, okay, saya sebagai pembicara, saya sebagai pembicara dan saya disuruh berdiri. Masa saya berbicara berduduk wakola Allah Taala fil Quranil Karim kan nggak ada ketertarikan yang belakang nggak kelihatan. Kalau saya juga sudah permisi dan mereka mengizinkan. Halo gitu, netizen. Makanya netizen. Makanya netizen ya, apa idomu semangatku ya. <laughs> Apalagi Jombang kan keras ya. ah musim pola tau nggak musim ceramah. <laughs> keras ya jombang iya. ya. Belum pernah ke Surabaya sih. Belum. 37 derajat. Panas. Apanya? Panasnya. Banyak kabelnya <laughs> iya. Cewek alim berarti emas. <laughs> itu berarti netizen kita itu kan sebenarnya sesama netizen ya. Jadi seharusnya itu kata-kata itu dijaga gitu kan. Mesti sih, tapi aku juga kalau scroll scroll, scroll komentarnya kolom komentar foto-fotonya Mas Rian itu juga ajaib-ajaib. Yang dukung banyak, yang nyelekit sedikit tapi nyelekit banget gitu jadi mendingan wes gak popo si nyelekit dibacai terus lewat kalau saya sih urusan nyelekit sih saya lebih seneng aku dulu no jatuh saya juga mati oh, saya bangkit juga mati Ui. daripada mati dalam keadaan jatuh lebih baik mati dalam keadaan bangkit masuk itu pribadi saya Kusria. biarkan semua berkata karena apa setiap manusia punya mata dan setiap mata beda pandangannya anak saya senang anak saya enggak itu wajar kalau kamu tidak ingin dikomentari silakan pergi ke kuburan mati <laughs> karena hidup memang tempatnya orang berkomentar Kesana ke sana komentar ke sini komentar serba salah lah kita ya benar apa hati kita kepada Allah yang tahu hanyalah Allah manusia cukup diam cukup Israel eh cukup apa Senyata amalku lalir <laughs> ada cukup malaikat cukup malaikat rakib atit sing ngerti amalku lambemu menang lho lak ngono lah enggak manusia ngene wadok-wadok terutama eh kalau <laughs> juga saya cowok mas mangga lah abang-abang juga <laughs> iya stop ada cek kakek ngomong ya bilbir abang-abang ayo sing nang dalam stop kakek ngomong ya saya <laughs> ngomong aku sedot yang kita apa tanda di seperti itu saya nggak nyindir kok ya Enggak merah sih ini, oranye ya kan? Ya gitu. ini yang merah. <laughs> Berbasari betul krem. <laughs> Tapi, tapi kalau dia sampai tahu harganya ini beli ya kamu. Nanti kita ya harganya di pos sama ini kan saya iya. kan tahu. Nanti kita jalan-jalan ke kamarnya Mas Kian ternyata banyak lipstick di sana. Bedak ya <laughs> tapi Eh, piagam-piagam disimpan di rumah. Ada di rumah. Nanti kita itu ya coba jalan-jalan, jalan-jalan. Iya. Kita coba lihat-lihat piagamnya Mas Rian yang membanggakan itu. Nah ini mm, pesan terakhir. Pemuda merupakan pemimpin di masa depan. Bila masa depannya suram, bila masa depannya terang, semua tergantung di tangan para pemuda. Bila, permu, bila per, <laughs> Bila pemudanya berakhlak yang buruk, niscaya dunia ini akan sirna dan akan binasa dengan segera perilaku yang sengsara. Tetapi bila pemuda tersebut berakhlak mulia, masjid tempatnya, majelis ilmu rutinannya, niscaya Indonesia akan menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara yang penuh dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat manfaat dan berkah serta apa yang kita dapatkan menjadi saksi kita berjuang untuk agama. Luar biasa, Mas Rian, eh, ngobrol-ngobrol ini seru ya, berapa jam ini kira-kira ngobrol? Satu jam mungkin ya? Iya, satu jam. Sambil makan-makan mie tadi, tapi nggak di-shoot ya? soalnya di pack e sendiri ini ya. Ini yang masak istri-istrinya tiga. <laughs> Empat lima. Iya, sana sini ada gitu ya. Ya gitu aja, eh, aku Ins dari Surya, makasih udah nonton. Dan ini ada Mas Lian. Mbak, halo, halo, halo. Gitu. Mbak Tian dan Mbak Nilam. Dadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.